Pak Henry, selamat siang. Siang Mbak, itu kalau misalnya subsidi dihilangkan, lebih baik pemerintah menghapuskan dan memperkecil produksi kendaraan bermotor loh Mbak. Karena produksinya ini sudah jauh-jauh kan ini, ini. Kita jadi kayaknya tempat sampah ini, tempat sampahnya negara-negara pengekspor, kendaraan bermotor Mbak. Jadi gitu aja Mbak, saya bilang lebih baik pemerintah memperkecil atau membatasi produksi kendaraan bermotor jangan subsidi dihabiskan untuk rakyatnya itu saja Pak, terima kasih terima kasih Pak Henry, Pak John, selamat siang iya saya di Menteri SDM kerjanya apa aja bukan mencari eksplorasi minyak yang baru cuma bisanya sengar sengir aja kalau ngomong di televisi cuma itu aja lah kasih hmm. terima kasih Pak John Pak Tommy selamat siang selamat siang iya komentar ya Pak saya setuju dihapuskan subsidi nya. jadi lebih bagus subsidi dihapus jadi kita siap untuk menghadapi globalisasi terima kasih terima kasih Pak Tommy Pak Jimmy selamat siang tepat sekali ya menurut saya ya dihapus aja Orang kalau udah beri, bisa beli mobil, ya biarpun dia ramah lingkungan, mau mobil murah kan ya, puluhan semakan ratusan bisa rupiah juga. Nah, ibaratnya bisa beli ke, ke, eh, kebo tapi gak bisa beli kali gitu loh. Empat kali jadi dihapus, biar adil. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Andre, selamat siang. Pak Andre, selamat siang. Ya. Silahkan Pak Andre komentarnya ya memang dari tadi ya setuju setuju setuju dihapus gitu ya tapi ya ini yang dihapus subsidi nya yang kendaraan roda empat yang nggak boleh mengisi bahan bakar minyak bersubsidi sebetulnya itu ya jadi kalau kendaraan dia kayak motor itu dia masih berhak itu membeli bahan bakar bersubsidi. Yang dihapus ya yang kendaraannya itu roda empat. Memang dia banyak isinya bisa puluh liter, puluh liter. Itu memang harus dihapus memang dari dari kemarin, ya kemarin-kemarin itu memang udah nggak boleh kendaraan roda empat itu mengisi bahan bakar bersubsidi. Tapi yang kendaraan bermotor yang isinya cuma 4 liter paling banyak 3 liter itu kan eh, berhak itu masih, masih perlu disubsidi kayak bajai gajah yang angkutan umum juga masih perlu disubsidi jadi saya setuju yang dihapuskan itu berkendaraan roda 4 mobil itu nggak boleh mengisi bahan bakar yang bersubsidi itu itu yang dihapuskan Terima kasih Bu terima kasih Pak Andre